tidak hanya terbatas pada kajian-kajian dan muhadarah atau daurah tidak pula hanya sebatas menebarkan media-media ilmu dan dakwah tauhid dan sunnah ini tidak terbatas hanya pada itu tetapi juga yang cukup punya peran besar tersebarnya dakwah sunnah adalah akhlak dan muamalah hasanah akhlak dan muamalah yang baik dengan masyarakat dan kaum muslimin secara umum baik itu kaum muslimin yang ada di sekitar rumah kita dari tetangga-tetangga kampung kita atau kaum muslimin yang lebih luas cukupnya dari tetangga muamalah hasanah dalam bingkai sunnah dalam bingkai syariat kalau kita mendengar hadis wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min Kulna man ya Rasulullah qala man lam ya'man jaruhu bawaiqa Demi Allah tidak beriman Demi Allah tidaklah beriman Demi Allah tidaklah beriman Siapa ya Rasul yaitu seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Gangguan lisannya, gangguan aktivitasnya. Dan yang lainnya. Gangguan lisan dengan ucapan-ucapan yang tidak baik terhadap tetangga atau budi pekertinya, tidak pernah bertegur sapa dengan tetangga, atau aktivitasnya keseharian. Misalkan ada saluran air, rumahnya air kotor yang bocor atau pecah, jatuh ke rumah tetangga. Ada sebagian tetangga yang bisa berbicara dan protes, ada yang sebagiannya hanya diam menyimpannya. Allah SWT menyatakan demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ahli sunnah orang terdepan dalam mengamalkan ini.